Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhum Ushul Fiqh wa Qawaidih. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang kemarin sempat terputus atau kurang sempurna pembahasan seputar ijma'. Kata beliau halaman 212 perhatikan baik-baik. <clears throat> Wa yashhad li hadzal ma'na dan juga dalil yang menjadi syahid dalam masalah ijma' ini kata beliau wa annal ummata la tastami' 'ala dhalalah karena umat itu tidak akan pernah berkumpul bersatu di atas kesesatan. Ummah tidak akan pernah berkumpul bersatu di atas kesesatan. Allah Ta'ala yaitu firman Allah Ta'ala yang dijadikan dalil juga wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dan demikian pula lah seperti itu pula lah kami jadikan kalian itu umat pertengahan yang namanya umat pertengahan itu kan enggak mungkin ya bersatu di atas kesesatan paham ya maknanya apa adlan khiyara yaitu umat yang pertengahan pilihan umat dikatakan pertengahan pilihan kalau apa kalau justru bersatunya di atas al-hakam gitu Tujuannya apa? Litakunu syuhada 'alan nas agar kalian menjadi saksi untuk segenap manusia. Kalau orang menjadi saksi itu kan enggak boleh apa? Enggak boleh memihak kan istilahnya itu. Nah, harus jujur. Yang hak itu yang dibela. Wa qala Nabi sallallahu lamma marrat janazatan fa asna'u 'alaiha khaira. Dan juga sabda Rasulullah SAW tatkala beliau atau tatkala saat itu lewat jenazah, lewat jenazah lewat itu mau dimakamkan, fasnau 'alaiha khaira. Kemudian segenap para sahabat nah menyanjungnya dengan pujian, dengan suatu kebaikan. Qala wajabat. Rasulullah cuma mengatakan wajabat. Wa mar janazatan wa mar janazatun ukhra, kemudian lewat juga jenazah yang lain, fa asnau 'alaiha syarran, tapi mereka menyanjungnya nah dengan sanjungan yang apa jelek. Faqala wajabat. Rasulullah mengatakan wajabat. Faqalu ya Rasulullah, ma wajabat? Akhirnya segenap para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu wajabat?" Rasulullah SAW mengatakan faqala amal awal fawajibat lahul jannah. Adapun yang pertama maka dia wajib masuk surga. Dia berhak mendapatkan apa? Surga. Wa amas ada adapun yang kedua fawajibat lahun nar. Maka yang kedua dia berhak mendapatkan apa? Neraka. summa qala antum syuhada'ullahi fil ar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi ini. Faham maksudnya ya? Yang namanya para saksi, ya bersaksi di atas al-haq, bukan di atas kebatilan. Sehingga benar ya. Yang Rasulullah sabdakan bahwasanya, La tastami ummati ala dolalah. Umatku tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fahadil adillatu tadullu ala anna ijma' hujjah. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya ijma' itu adalah hujjah. Mas'alatun permasalahan baru. Hal minal mungkin an yakuna hunaka ijma'un fi hadzal zaman? Mungkin ataukah tidak? Apakah termasuk perkara yang mungkin adanya ijma' pada zaman sekarang ini? Paham ya? Sekarang ini kan kita zaman jauh dari zamannya para ajba'ut tabi'in kan? Mungkin atau tidak ada ijma' di zaman-zaman sekarang ini ijma' baru itu sebenarnya. Atau cuman menukilkan? Seringnya kan kalau kita nukilkan saja, Menukilkan ijma. Paham ya? Menukilkan ijma. Kalau kita ijma sendiri, mungkin apa enggak itu loh? Itu pertanyaannya. Karena kemarin sudah kita lewati. Ijma yang akurat, yang mu'tamad itu ijma'nya Al-Qurun Al-Mufaddalah. Tiga generasi yang diberikan keutamaan. Sahabat, tabi'in, ajba'ut tabi'in. Nah, mungkin atau tidak? Eh? Ada ijma' di zaman sekarang ini. Zaman kita sekarang ini mungkin atau tidak ada ijma' kita, kita lihat di sini. Wa kaifa yakunu dzalika kalau seandainya mungkin bagaimana terjadinya? Wal jawab an naqul jawabannya kita katakan al ijma'u la yakunu fi hadzal zaman idza kana hunaka khilafun sabit. Ijma' itu tidak akan pernah terjadi di zaman sekarang ini kalau sebelumnya masih ada perselisihan. Paham belum ini? Jadi ijma' itu tidak akan pernah terjadi kalau sebelumnya ada perselisihan. Nah, sekarang ini banyak perselisihan. Ya enggak? Banyak perselisihan sehingga Sangat tidak memungkinkan ada ijma' loh, paham ya? Yang ada hanya menukilkan ijma'. Kita menukilkan atau tidak? Naqal ijma' Ibnu Mundhir ya enggak? Telah menukilkan ijma' Ibnu Mundhir. Kita enggak bikin ijma' sendiri, cuma menukilkan. Paham ya? itu yang bisa yang bisa apa kita lakukan atau ijma sangat sulit kenapa sulit karena ada perselisihan-perselisihan sebelumnya itu loh ijma harus sepakat harus sepakat ya kita lihat Li'annahu la ijma' ma'a wujudi khilafin sabiq. Masyaallah. Dikarenakan enggak ada ijma' selama masih ada perselisihan yang mendahului. Paham Ijma' itu artinya apa? Sepakat kan? Berarti kalau ada yang menyelisih ijma' bukan? Bukan. Kita lihat. Fa idza ikhtalafatul umma 'ala qaulain. Kalau seandainya umat ini silang pendapat menjadi dua pendapat, ajma' al mutaakhirun, kemudian orang-orang belakang ijma' ala ahdil qaulain, ijma' sepakat di atas salah satu dua pendapat tersebut, fa inna dzalika la yu'addu ijma'an. Maka itu enggak dikatakan ijma' karena yang satunya masih berselisih. Paham belum? Kan umat ini berpecah menjadi dua misalkan. Satunya berpendapat A, satunya berpendapat B. Yang A ini ijma'. Dianggap enggak ijma'nya? Enggak dianggap. Kenapa? B masih ada menyelisih. Faham belum? Ijma sepakat semuanya, A sama B sepakat semuanya, itu ijma namanya. Nah, itu perkara yang enggak mungkin. Karena banyaknya keturunan, banyaknya manusia, banyaknya oknum-oknum, eh banyaknya nah barakallahu fikum intinya mengalami apa? Mengalami perkembangan yang sangat pesat, banyak manusia ya, terjadi perselisihan juga banyak. Kita lihat sini. Fa inna dzalika la yu'addu ijma'an maka enggak dikatakan ijma'. Li'anal aqwala tamut bi mauti qa'iliha masyaallah. Karena ucapan-ucapan itu enggak akan pernah mati dengan sebab matinya orang yang mengucapkan. Paham Jadi ucapan-ucapan itu tidak akan pernah mati dengan sebab matinya orang yang mengucapkan. Wa 'ala hadza fala yatasawwar fala yatasawwar wurud hadza su'al li adam imkanih. Oleh karena ini kata beliau, tidak akan ada gambaran adna barakallahu fikum tidak akan ada gambaran adanya pertanyaan seperti ini dikarenakan tidak mungkin. Maksudnya bagaimana? Tidak mungkin terjadi ijma. Nah, tidak mungkin terjadi ijma. Nah, ah. Agak sudah ada sekarang. Eh, tidak mungkin adanya ijma. Naam. Kita lihat sini. <clears throat> Masalah atau permasalahan baru. Man na'taddu bihi fi naqlil ijma'. Sekarang siapa orang yang kita anggap na'taddu, kita anggap Siapakah orang yang kita anggap na'am barakallahu fikum bihi dengan ucapan tersebut fi naqli ijma' di dalam masalah menukilkan ijma' siapa yang kita anggap kira-kira? Siapa fulan fulan orangnya siapa yang dianggap ijma' anu, dianggap apa? penukilan ijma'nya karena kan ada ijma' Ibnu Qattan. Al-ijma' Ibnu Mundir. Imam Nawawi kadang juga mengatakan mengatakan ijma' ulama, ya kan? Syekhul Islam juga mengatakan ijma' ulama. Ibnu Qayyim juga mengatakan ijma' ulama. Nah, ijma ini yang dianggap ucapan siapa sekarang yang kita anggap? Yang akurat itu ucapan siapa? Kalau para ulama sih mereka mengatakan ijma'nya Ibnu Qattan bagus. Nah, al-iqna' itu ya, fi ijma' itu bagus itu. Ibnu Mundir juga punya ijma', cuman kadang masih ada semacam bermudah-mudahan. Paham ya? Imam Nawawi juga terkadang nukilkan ijma' juga, cuman sikap bermudah-mudahan itu akhirnya apa? menukilkan sesuatu yang ijma' padahal di sana ada perselisihan. Berarti dianggap enggak penukilannya? Enggak dianggap karena masih ada perselisihan. Faham maksudnya? mana? Eh, Jadi ijma' itu benar-benar sepakat enggak ada perselisihan sama sekali. Paham ya seperti itu. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wal jawab annakul." Jawabannya kita katakan, la budda an yakuna al-insanu mimman 'urifa bil ittila wa sa'atil ilm. Penting. Kita katakan apa harus orang tersebut termasuk orang yang dikenal urifa dikenal bil ibtila dikenal dengan apa? Dikenal dengan na barakallahu fikum ha, eh, banyaknya wawasan dan juga luasnya ilmunya. Eh, nah, dikenal dengan banyak wawasan dan juga apa luas ilmunya. Li'annahu fi ba'dil ahyan dikarenakan terkadang di sebagian waktu yang kul ijma' wa fil masalah ijma' bayangkan ini terkadang ada yang menukilkan ijma' padahal masalah itu enggak ada ijma' itu loh Paham Ini sebabnya. Jadi kenapa kok nah barakallahu fikum harus mencari orang yang wawasannya luas dan luas ilmunya? Karena terkadang sebagian waktu itu ada orang yang menukilkan ijma dalam suatu permasalahan padahal pasti ada perselisihan. Paham Nah, contohnya gini, ada yang menukilkan ijma sepakat para ulama bahwasannya nah ketika bangkit dari rukuk maka bersedekap misalkan. Kalau ada orang yang ngomongnya gitu ijma kita katakan Enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena ada perselisihan. Ada yang irsal, sami Allahu liman hamidah. Ada yang qabat, sami Allahu liman hamidah. Ada enggak perselisihannya? Ada. Berarti yang nukilkan ijma' tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena masih ada perselisihan itu loh. Faham maksudnya ya? Contohnya yang ijma' yang dianggap bagaimana? Ijma' sepakat kaum muslimin yang awamnya yang berilmunya bahwa saya salat lima waktu wajib. Nah, ini sepakat ini? Sepakat enggak ini? Sepakat kalau ini sudah sepakat karena semua orang awamnya, orang ahlu sunnahnya, orang eh, orang yang bodohnya pun mengakui sholat lima waktu wajib itu. Itu ijma yang dianggap. Nah, kita lihat sini. Bal ahyanan pun ijma bahkan terkadang menukilkan ijma wal ijma ala khilafi padahal ijma'nya enggak seperti itu. Dinukilkan ijma tapi ijma'nya malah sebaliknya. Wa min dzalika termasuk contohnya naqala ba'dhum anna man talaqa zawjata salasan fi kalimatin wahidah aw fi majlisin wahid fa innaha tabinu minhu. Ini penting masalah perceraian. Oleh karena itu kata beliau contohnya sebagian mereka menukilkan bahwasanya apabila suami menceraikan istrinya dalam satu kata anti talib, anti talib, anti talib, paham ya? Dalam satu majelis, eh, nah barakallahu fikum atau langsung tak talak tiga kamu. Anti talib salah Paham ya? Nah, anti eh, talib salah satu talqat katanya, langsungan. Jadi ketika dia ngomong itu langsung tiga langsung. Paham ya? Anti talik salah satu talqat. Kamu aku ceraikan tiga kali cerai. Paham ya? Tiga kali talqah. Nah, sebagian ulama mengatakan ijma' sah cerainya. Dah bain. numin minhu maksud berpisah, tolak bain. Ada yang mengatakan juga sama juga kalau dalam satu majelis anti talik, anti talik, anti talik langsung dah kena, clear katanya. Padahal pendapat yang rajih bagaimana? Kalau dalam satu majelis walaupun dia mengucapkan tiga tolak, paham ya? Itu dihitung satu. Paham Itu yang rajih. Dihitung satu sehingga masih talqah wahidah. Kenapa kok dihitung satu? Karena agama ini benar-benar apa? Benar-benar menjaga dan juga benar-benar melindungi itu loh. Agar orang tidak bermudah-mudahan dalam menceraikan, bercerai. Karena bercerai itu perkara yang berat atau enggak sebenarnya? Sebenarnya perkara yang berat karena apa? Karena perceraian itu kan harus pisah suami istri. Nah, kalau nggak ada sebabnya ngapain pisah? Paham ya? Nam gara-gara masalah uang atau yang semisalnya bukan masalah agama ya. Sabar dulu di musyawarahkan, didudukkan permasalahan apa sebenarnya dibalik apa? Dibalik, nah barakallahu fikum permasalahan tersebut. Jangan langsung anti toilet. Anti toilet tiga misalkan. Kamu tak ceraikan tiga langsung, langsung pergi langsung. Nah, itu nggak benar oleh karena itu syariat ini ketika ada perceraian satu kali cerai, anti anti talak talqah wahidah masih ada namanya apa? Masa iddah. Masa iddah masa penantian penungguan nunggu. Jangan-jangan nanti berubah pikiran itu loh. Paham ya? Enggak langsung pisah itu. Faham maksudnya? Itu tujuannya apa? Agar orang berpikir. Kita lihat. Wa qala akharun ada juga yang mengatakan, "Yan bagi an yakuna al-ijma' ala judd Bahkan selayaknya ijma' itu lawan daripada yang pertama tadi. Maksudnya bagaimana? Ijma' kalau seandainya seorang suami menceraikan istrinya tiga kali talqah dalam satu majelis, ijma' dihitung satu. Itu seharusnya kayak gitu seharusnya, bukan pendapat yang pertama. Li'annahu fi ahdi Nabi sallallahu wa ahdi Abi Bakar wa sanatain min khilafati Umar dikarenakan di zaman Rasulullah dan di zaman Abu Bakar dan dua tahun enam di zaman kepemimpinan Umar talaqus salas wahidah. Ini talaqus salas wahidah. Ya talak tiga dihitung satu Talak tiga dihitung berapa? Satu. Fal ijma' al-qadim ala anna salas wahidah. Maka kesepakatan qadim, perhatikan ya, kesepakatan yang terdahulu, kesepakatan yang sudah awal, itu bahwasannya talak tiga itu dihitung satu. Berarti kesepakatan yang pertama nggak bisa dibatalkan dengan kesepakatan yang baru. Paham belum? Ijma' qadim itu ijma' yang sudah lama. Disepakati kalau talaknya tiga langsung hitung satu. Lah kok muncul belakangan ijma' talak tiga dihitung tiga langsung. Paham ya? Itu berarti ijma dipakai enggak yang belakangan? Enggak dipakai. Karena apa? Karena sudah ada ijma sebelumnya. Mahum soal ini Husain? Eh, ini penting sekali ya. Nah, Kita lihat lagi. Tapi nanti beliau Masya Allah Syekh Ibnu Taimin menjelaskan kepada kita menyebutkan langkah yang paling selamat. Caranya bagaimana? La na'lamu fihi khilafan. Dalam masalah ini la na'lamu fihi khilafan. Aku tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah ini. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya itu dalam permasalahan ini sebatas pengetahuanku, aku nggak tahu kalau ada yang menyelisih. Ternyata ada yang menyelisih, berarti di luar pengetahuanku. lebih selamat daripada mana ijma, daripada mengatakan apa ijma, ijma itu kan sepakat semuanya. Ternyata kita nggak tahu kalau ada sana ada yang menyelisih. Tapi kalau ucapan yang halus tadi, eh, ucapan yang halus saja, apa? Kami tidak mengetahui dalam permasalahan ini ada perselisihan. Berarti tahunya itu ya sepakat. Ternyata kalau ada yang menyelisih, berarti di luar pengetahuan. Paham? Eh, Ayo kita lihat lagi biar tambah jelas. Kata beliau, "Fal ijma' al-qadim 'ala anna salas wahidah." Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi Shawa'iqul Mustalah. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Shawa'iqul Mustalah, kitab bagus sekali ini, aktsar min 20 masalah. Beliau menyebutkan lebih dari 20 permasalahan. Mohon Bang, menyebutkan lebih daripada 20 permasalahan. Nukil fiha al-ijma' dinukilkan dalam ijma' wa laisa fiha ijma' bayangkan ini. Dinukilkan pada 20 permasalahan tersebut ijma' padahal tidak ada ijma' di situ. Berarti harus berhati-hati kan? Nah, barakallahu fikum harus berhati-hati. Kita lihat sini. Walida, oleh karena ini yajibu an nataharra, wajib kita an nataharra. Apa nataharra? Berhati-hati. Wajib kita memilih-milih, memilah dan memilih berhati-hati. Paham ya? Ka fi'li ba'dil ulama rahimah ta'ala yataharras Nah, mau yaqul seperti sebagian ulama, seperti perbuatan sebagian ulama ini yang anak jelaskan tadi itu, biar selamat antum, biar selamat kita, bagaimana cara mengungkapkannya. Karena ungkapannya terkadang kan Nah, dimaknakan makna yang lain itu. yang sekarang kita lihat ini. Seperti perbuatan sebagian ulama yang berlepas diri dan caranya berkata la na'lamu fihi khilafan. Ini paling bagus lah. Daripada antum bilang ijma ternyata ada ada yang menyelisih, ini lafaz yang paling bagus untuk untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan kalam tadi itu, biar enggak ada intiqad, enggak ada kritikan. La na'lamu fihi khilafan. Kami enggak tahu kalau dalam masalah ini ada perselisihan. Sebatas apa? Pengetahuannya. Ternyata kok ada berarti di luar pengetahuan. Mahfum belum ini? Ucapannya paham enggak Islam itu? Ewa. Eh, Jadi ucapan yang halus tapi enggak bisa dikritik gitu loh. Aku enggak tahu kalau dalam masalah ini ada perselisihan. Yang kami tahu enggak ada perselisihan. Ternyata kalau ada perselisihan berarti di luar pengetahuan kami gitu loh. Faham maksudnya? Nah, tapi kalau bilang ijma, eh, hati-hati. Kalau ijma itu berarti sepakat semuanya enggak ada perselisihan sama sekali. Mahum salah ini? Eh, Abdurrahman Mahum. kita lihat sini. Kata beliau, fa idza qala dzalika salima minal uhdah masyaallah. Kalau sudah mengatakan seperti itu, la na'lamu fi khilafan, selamat dari tanggung jawab. Sudah selesai. Nah, dia mengatakan tidak ada perselisihan dalam masalah ini sebatas pengetahuanku gitu loh. Berarti kalau seandainya ada perselisihan di luar pengetahuanku selesai kan? Kita bohong enggak ngomong itu? Enggak bohong. Tapi kalau tentang ijma dalam masalah ini ijma para ulama. Ternyata ada ada yang menyelisih, ada unsur bohongnya, ada unsur nipunya. Tapi kalau ini kami tidak mengetahui dalam permasalahan ini ada khilaf. Yang kami ketahui nggak ada khilaf. Ternyata kalau ada khilaf berarti di luar pengetahuan kami. Dia selamat dari tanggung jawab. Mahum. Mahum salah. Kalamnya ini mahum saya pahami. Saya dipahami, Ihsan. Abdul Aziz. Paham salah ya? Ewa. ini penting sekali ya. Wadzahir yang nampak anna min adakin nas wa awfaqihim fi naqlil ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah masyaallah contohkan ini. Yang nampak bahwasanya manusia yang paling teliti adat paling teliti wa awsaq dan paling akurat nah, di antara manusia tersebut fi naqlil ijma' di dalam menukilkan ijma' siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahmatullahi alaihi ini yang paling teliti, manusia yang paling teliti, paling apa akurat penukilan ijma'nya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mohon insyaallah. Jadi kalau Syekhul Islam qala mengatakan ajma'ul ulama itu bisa dikatakan akurat. Mohon insyaallah. Nah, seperti itu. Kata beliau berikutnya, qaluhu warabi'ul qiyas fahamanna. Dan yang keempat adalah qiyas, maka pahamilah. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ingat dulu dalam ilmu al-usul min al usul, ingat dulu ketika belajar syarah Nadul Waraqat bahwasannya yang namanya kiyas, kiyas, nam kiyasul illah yang dimakruf dan yang dikenal dengan kiyasul illah harus terpenuhi padanya empat rukun. Terpenuhi padanya berapa? Empat rukun. Bisa nyebutkan empat rukun itu? Bisa nyebutkan antum empat rukun? Rukun kiyas. Bisa nyebutkan antum? Bisa? Bisa nyebutkan antum? Al-asl. Eh, al-asl itu adalah sesuatu yang dikiasi nanti. Yang kedua, al-far' cabang. Cabang itu yang dikiaskan. Ketiga, al-illah, sebab alasan. Yang keempat, al-hukum hukum. Jadi al-asl, al-far'u, al-hukmu eh, al-illah al-hukmu empat ini namanya rukun rukun kias nanti akan disebutkan juga sini cuman ini kan ngulang kembali yang sudah antum pernah antum pelajari gitu ya jadi rukun kias ada berapa Ibrahim empat al-aslu wal far'u wal illah wal hukm ada asal usulnya ada yang dikiaskan ada alasannya baru muncul hukum kenapa nabi Bang Irsyad Kenapa Nabi air endapan kurma atau air endapan anggur itu kok haram kalau lebih dari tiga hari? Nah, dikiaskan kepada apa? Khomer. Sebabnya kenapa? Ilahnya apa ilahnya sebabnya? Memabukkan. Karena memabukkan muncullah hukum haram. Paham belum? Mafhum soal caranya, cara menggunakannya paham ya cara menggunakannya? Ewa. Contoh yang lain. Nambarakallahu fikum. Lem kastol, lem fox. Paham ya? Lem fox atau lem kastol itu Nah barakallahu fikum itu kan terkadang bikin orang ngefly, bikin orang mabuk. Kita katakan haram kalau dikonsumsi digunakan seperti itu. Kenapa dikiaskan kepada khamer? Memabukkan khamer kan? Ewa. Elahnya kenapa? Elahnya memabukkan. Hukumnya haram. Empat harus ada. Al-asl, al-fara', al-illah, al-hukum. Empat rukun ini harus kamu hafal ini untuk bisa memainkan kias, mengkiaskan. Faham maksudnya ya? awal. jadi kias yang seperti itu jangan sampai lupa enam empat rukun tadi itu yaitu far'un, aslon, hukmun, illah. Dibolak-balik enggak masalah, penting terpenuhi empat-empatnya. Mohon salah. Nah, contoh yang lain biar tambah jelas. Sabu-sabu bentuknya serbuk, bentuknya kayak tepung, ya? Bentuknya kayak enam giringan gandum, mam ya? Tapi kenapa kok dikatakan haram? Pertama, caranya dulu dilihat asalnya. Asalnya apa? khamer. Khamer memabukkan, menutupi akal, membuat orang enggak sadar, membuat orang enggak terkontrol. Paham ya? Ayo, setelah itu faraknya apa? Sabu-sabu. Kita bisa menghukumnya atau tidak? Bisa. Tapi lihat ilahnya dulu. Sebabnya kenapa kita menghukumnya? Karena ternyata sabu-sabu pengaruhnya sama seperti khamer misalkan. Berarti apa? Ilahnya al-iskar. Hukumnya haram, selesai. Tapi kan itu nggak diminum Ustaz. Kita katakan khamr itu tidak harus bentuknya minuman. Khamr itu apa sih? Kullu man yukhammir al-aql. Setiap yang menutup-nutupi akal, membuat akal itu tersumbat, tertutup, nggak sadar, nggak terkontrol, ngefly, melayang atau yang semisalnya, itu namanya apa? Memabukkan. Haram walaupun bentuknya serbu, kapsul, tablet atau sesuatu yang dihirup. Maafkan salah Bang Ustaz. Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni ar-rabi' min al-adillah al-qiyas. Yang keempat dari dalil-dalil yang ada adalah qiyas, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Naam. Wal qiyasu fil lughah, qiyas secara bahasa masdar qasa yaqis. Qiyas secara bahasa itu adalah apa? Adalah bentuk kata masdar dari qasa yaqisu qiyasan. Maknanya apa? Idza masala syai'an bi syai'in apabila mempermisalkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mengkiaskan berarti maknanya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Contohnya ada bakso, orang jualan bakso si A sama si B. Sama pabrik itu ya, satu pabrik, si A sama si B. Ya, penjualnya si A itu namanya Paijo. Paham ya? Namanya Paijo si A. Si B namanya nah Paijem, perempuan, ibu-ibu ya. Nah, si B. Nah, orang nanya, Padahal A sama B ini sama-sama produknya itu sama. Sama-sama apa? Sabangnya dari Pak Mahmud. Mahmud yang racik semua bumbu-bumbunya itu. Nah, si A ada orang nanya, "Bagaimana rasa bakso si A itu?" Anak selama ini rasakan bakso yang si B itu, Bu Paijem. Yang yang A Pak Paijem itu bagaimana? Dikiaskan. Paham ya? Kalau antum merasakan baksonya Paijem, baksonya Bu Paijem itu enak, ya? Iya, otomatis baksonya Pak Paijo juga enak karena satu produk. Paham ya? Satu sumber yaitu Pak Mahmud. Itu namanya kias. Dimisalkan sesuatu dengan yang semisalnya itu namanya kias. Dikiaskan itu ya. Nah, barakallahu fikum karena apa? Yang racik bumbunya semuanya adalah Pak Mahmud. Jadi kalau ada orang misalkan punya cabang itu biasanya kok rasanya kok nggak beda-beda, rasanya kok sama saja karena apa? Yang meracik satu orang. Jadi kalau bikin cabang kok sudah beda orang yang masak, lain rasanya, biasanya nggak laku. Ini sekedar selingan bisnis ya suatu ketika antum bisnis nggak caranya gitu caranya. Kalau antum pusatnya bikin suatu makanan kok bikin sabang, upaya kan antum yang masak. Bumbunya itu loh. Sehingga nanti dimasak sana kemari ya rasanya sama. Nah, rasa yang sama yang tidak berubah inilah yang bikin menarik apa konsumen. Konsumen tertarik belinya rasanya nggak berubah-ubah. Tapi kalau antum si A, si B, si C cabangnya kok rasanya udah berubah-ubah itu bikin orang nggak suka itu loh. Paham ya? Nah, kalau fikum sekedar contoh saja, suatu ketika antum bisnis caranya gitu. Nah, Syahidnya kias itu secara bahasa adalah apa? Masalah syai'an bisyai'in. Yaitu seseorang mempermisalkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Au alhaqa syai'an bisyai'in atau mengikuti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Mahum soal ini? Mengikutkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Contohnya, kalau orang berbuat dosa aja dapat kalau orang berbuat kejahatan dapat dosa, apalagi kalau berbuat kebaikan dapat apa? Pahala. Itu namanya kias. Namanya kias dipermisalkan. Amma fi istilah nuhul usuliyin penting. Adapun qiyas menurut istilah ahlu usul, fayaqulun mereka mengatakan al-qiyasu ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin li jami'atin masyaallah. Ilhaq qiyas itu adalah ilhaqu far'in bi aslin, mengikutkan suatu cabang kepada asal usulnya pada suatu hukum dikarenakan sebab yang mencakup sebab yang sama. Mahum salah Bang? mengikutkan nabi haram kalau lebih dari tiga hari diikutkan dengan apa? Khamr. Dikarenakan apa? Dikarenakan mabuk kan hukumnya sama haram. Mahum soalnya caranya? Cara mengkiasnya paham soalnya ya? E, Isa? Caranya paham soalnya? ewa nah. Jadi jangan sampai keliru ya. Atau walaupun misalkan bikin air endapan apa ya contohnya? Air endapan apel lah taruhlah. Kok bisa mabuk misalkan? Ya haram dikiaskan dengan khamr. Caranya gitu caranya. Nah, barakallahu fikum caranya itu. Kita lihat sini. Kata beliau, jadi ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin. Mengikutkan suatu cabang dengan apa? Dengan dengan asalnya, asalnya berarti intinya pada suatu hukum dikarenakan sebab yang mencakup atau sebab yang ada pada cabang dan asal tersebut. Paham belum? Sebabnya sama. Kalau oh, sebabnya beda nggak bisa. Contohnya air putih. Air putih itu haram. Lah kenapa haram? Diikutkan di kiasan khamr. Di kiasan khamr lah ada elahnya. Elahnya beda. Air putih enggak mabuk, mabukkan, kalau memabukkan. Nah, karena elahnya berbeda bisa nggak dikiaskan? Karena elahnya berbeda bisa nggak dikiaskan? Nggak bisa. Harus sama elahnya. Mafhum insyaallah, Ihsan? Eh, kita lihat lagi. Fahadi arba'atu asya' wa hiya arkanul qiyas. Maka ini empat perkara adalah empat apa? Empat perkara ini adalah rukun-rukun qiyas. Rukun-rukun qiyas dihafal hafal nih Bang. Rukun-rukun qiyas al-awwal far'un. Pertama far'un cabang. Wa hadha huwal maqis. Ngartikannya yang keliru. Cabang itu wa hadha huwal maqis. Maqis itu yang dikiaskan. Maqis itu yang dikiaskan. Nah, berarti sesuatu yang dikiaskan gitu ya. Asani aslun yang kedua asl. Wa hadha huwal maqis alaih. Maqis alaih itu yang dikiasi Ah, belum? Kan ada mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Makis itu yang dikiaskan, makis alaih yang dikiasi. Paham ya? Nah, yang disandarkan kepada kias tersebut. Paham soal ini, Husain? Ewa. Asalnya yang ketiga hukuman hukumnya. wahada mahalul kias. Inilah tempat untuk dikiaskan karena ada hukum yang sama. ar yang keempat illatun jami'ah. Yang keempat adalah sebab atau alasan yang mencakup dua-duanya ada. Paham ya? Di cabang tersebut ada sebab yang ada pada asalnya sehingga muncullah hukum. Empat rukun ini dihafal ya, empat rukun ini coba diulangi Yusuf, empat rukun. farak, asal, hukum, ilah. Paham ya, itu empat rukun harus di nah ingat-ingat. al wasul wasful jami' bainal farq wal asal Nah, dan ini eh, maksudnya ilah ini adalah sifat yang mencakup sifat yang mencakup dan ada antara farak dan asrul, antara cabang dan juga asalnya, antara yang dikiaskan dengan yang dikiasi harus memiliki ilah yang sama. Pemulung insyaallah nih? Mahum insyaallah Abdul Aziz. Eh, nah, wana kita lihat lagi. Fa yustafadu min hadha at-ta'rif annahu la budda lil qiyas min arkanil arba'ah. Maka diambil pendalilan maka diambil faedah dari definisi ini bahwasanya kias itu harus terpenuhi pada empat rukun Wa anal umura at-ta'abbudiyah laisa fiha qiyas. Penting ini. Perkara-perkara tabudiyah itu enggak ada qiyas di situ. Apa sih tabudiyah kemarin contohnya? Contohnya apa kemarin, Bang? Perkara tabudiyah ilahnya enggak diketahui, sebabnya enggak diketahui. Makan daging unta, batalkan wudu. Sebabnya kenapa? Wallah alam. Ini namanya ilah ta'budiyah. Ilah ta'budiyah itu ilah yang alasan yang tidak bisa diteks oleh kita itu loh. Alasannya semata-mata murni untuk beribadah. Antum kiaskan. Kalau gitu berarti kita makan daging kelinci juga batal wudunya. Lah kenapa dikiaskan makan daging unta? Kita katakan enggak bisa dikiaskan. Lah kenapa nggak bisa enggak bisa dikiaskan? Nah, elahnya diketahui. Elahnya apa coba? Makan daging unta yang halal kayak gitu kok batal wudunya ilah apa coba? Elahnya coba. Sebabnya kenapa coba? Sebabnya. Kalau bau juga terlalu bau. Dagingnya halal, ya enggak? Dimasak, dibumbui juga. Paham ya? Minum airnya pun juga nggak masalah. Air maroknya itu ya, kuahnya itu tapi kok batal wudunya kenapa? Nah, kenapanya berarti butuh apa ilah? Ilahnya namanya ta'budiyah. Ilah ta'budiyah itu ilah yang alasannya cuma semata-mata beribadah. Antum mau enggak suruh ibadah itu loh? Setiap kali makan daging otak, kok batal wudunya mau enggak suruh ulangi wudunya lagi? Kalau enggak mau berarti enggak mau ibadah itu loh. Paham belum? Itu ilahnya berarti nggak nampak. Nah, kalau ilahnya nggak nampak seperti itu berarti nggak bisa dikiaskan. Antum makan makan daging sapi, makan daging kambing, makan daging kelinci, makan daging trowelu, makan daging kunfut, landak pun, paham ya? Atau makan daging nah barakallahu yang lainnya, daging gajah, daging kuda, tetap tidak batal hudunya, nggak bisa dikiaskan dengan unta. Karena ilahnya apa tadi? Ta'abudinya. Wahussalam. Insyaallah wadih ini ya jelas insyaallah ya. Faham belum Husain? Eh, kalau ilahnya ta'budiyah, ilahnya enggak nampak, cuma semata-mata untuk ibadah, enggak bisa dikiaskan. Ini harus pahami Bebe. Kata beliau apa? Dan bahwasanya perkara-perkara ta'budiyah tidak ada kias di situ. Contohnya telah jelas, sama hafalan beri contoh, salat dhuhri arba' rakaat. Surat duhur berapa rakaat, Bang? Empat rakaat. Wa salatul asr arba' rakaat. Salat asar juga empat rakaat. Ini bukan kias ini. Oh berarti surat asar dikiaskan surat duhur, bukan kias. Kenapa bukan kias? Karena sebabnya ini ta'abudiyah ibadah. Mau nggak antum surat duhur empat rakaat mau nggak itu loh. Kalau nggak mau berarti nggak ibadah. Mahfum salah. Wa ma asbah dan yang semisal itu hadhihi laisa kias. Ini nggak ada kias. nggak ada kias karena murni ibadah ini ya. Contoh yang lain, kaunu lahmil ibil yang kit al-wudu. Keadaan daging unta membatalkan wudu. Ingat-ingat, daging unta membatalkan wudu alal qauli bi annahu ta'budiyyin bi annahu ta'budiyun berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwasanya itu adalah sebabnya karena ta'budi semata-mata ibadah la yuqasu alaihi lahmus masalah masalan tidak bisa dikiaskan daging binatang buas li'anna hadza ta'budiyun karena ini perkara apa ta'budiyun perkara apa ibadah wa tak kiaskan berarti daging apa harimau juga nah barakallahu fikum batakan wudu daging harimau kan haram paham ya Nah, kalau ini kan sekarang perkaranya daging yang halal bagaimana boleh nggak dikiaskan? Makan daging trowelu, daging ayam, daging mentok, daging bebek misalkan. Paham ya? Nah, merica-rica e, belut misalkan. Tahu belut antum? Ya, tahu belut antum Ibrahim? Coba antum tahu belut antum? Apa itu belut? Ular? Apa? Mirip ular. Nah, itu belut. Nah, rica-rica belut misalkan Batal wudu. Kenapa dikiaskan daging unta? Enggak masuk. Paham ya? Gagal paham di situ. Kenapa? Karena ilah makan daging unta batal wudu. Ilahnya apa? Ta'budiyah. Sehingga tidak bisa dikiaskan. Bisa dimas bisa masuk sama masuk akal ini soalnya. Faham soalnya? paham soalnya? Ya? Ya? Kalau ilahnya ta'budiyah enggak bisa dikiaskan. dari itu aja intinya. Nah, bang. kita lihat sini. Li'anha ta'budiyyan fa kullu syai'in la na'qil illatah. Maka segala sesuatu yang kita tidak bisa memahami ilahnya, enggak bisa memahami sebabnya, fa innahu la mungkin fi qiyas, enggak mungkin dikiaskan. Li'anna min syartil qiyas al-'ilm bil ilah Penting. Dikarenakan syarat qiyas harus diketahui ilahnya, tahu sebabnya, tahu alasannya. Allati tajma' bainal asli wal far' fil hukm, yang mengumpulkan antara Na'am barakallahu fikum yang dikiasi dan yang dikiaskan, yang mengumpulkan antara cabang dan asalnya dalam suatu hukum. Wa idza kunna la na'lam illa kalau kita enggak tahu alasannya, fa kaifa nulhiq al-far' bil asl? Fa kaifa nulhiq al-haqqa yulhiqu? Fa kaifa nulhiqu al far' bil asli? Bagaimana kita akan bisa mengikutkan cabang dengan apa? Dengan asalnya. Kalau enggak tahu ilahnya. Paham belum? Kalau khamar dengan nabi tahu enggak ilahnya kenapa? Kenapa Nabi air endapan kurma, endapan anggur selama tiga hari, lebih tiga hari nggak boleh dikonsumsi? Kenapa? Elahnya tahu nggak kita? Tahu itu iskar, bisa dikiaskan dengan khamr gitu loh. Mahum. Tapi kalau masalah ini, eh, masalah apa tadi? Makan daging unta kok bisa batal wudu? Itu kan antum nyari bingung. Ya kan? Kita pun berpikir juga panjang lebar itu kalau seandainya kita pikirkan ilahnya. Jadi ilah yang enggak diketahui. Nah, ilahnya cuma semata-mata apa tadi? Taat budi. Waktu ulama rahimahullah ta'ala fi qaulil kiyas minar adillah. Para ulama berbeda pendapat mengenai keadaan kias ini dalil bukan. Wa ma'adhalik persamaan itu fa'inal ulama alladziina kunun bersamaan dengan perselisihan silang pendapat tersebut ulama yang mengatakan bahwasanya innahu laisa minal adillah ista laisa minal adillah malu ini kontradiksi. Apa kontradiksinya artinya Abdullah? Kontradiksinya? Eh? Pertentangan, pertabrakan, perseberangan. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya mahum salah bang Orang-orang yang mengatakan bahwasannya kias itu bukan dalil, itu orang-orangnya itu terjatuh dalam kontradiksi. Kita lihat biar tambah jelas. Inna laysa seminat adillah kias itu bukan dalil istamalu mereka sendiri menggunakan itu loh. Yang mengatakan kias itu bukan dalil menggunakan. Mereka juga menggunakan kias Walam yastati'u an yatakhallasu an yatakhallasu minhu. Dan mereka tidak mampu berlepas diri dari kias kias itu mau gak mau tetap digunakan. Antum sering gak main kias? Sering gak main kias? Main kias dikiaskan sering ketika makan misalkan bumbunya kurang dikiaskan kemarin-kemarin kok enak kenapa ya? Oh berarti kemarin tuh karena pas antara garam dan gula dikiaskan seperti yang kemarin. namanya Kias namanya. Belum. Jadi permainan kias itu mau nggak mau tetap ada gitu loh. Dalam masalah dunia pun juga sama. Paham ya? Kemarin kok anak bisa untung ya ketika jualan sandal eger. Oh ternyata kemarin yang anak jual sandalnya ori. Berarti sekarang dikiaskan kalau beli yang ori juga. Paham ya? Biar untungnya juga bisa sama gitu loh. Kias itu tetap nggak bisa kita hindarkan ya. Nah, para ulama yang mengatakan nggak ada kias, kias bukan dalil, itu terjatuh dalam apa? Kontradiksi, tanakut, berseberangan. Buktinya apa? Mereka pun juga main kias itu loh. Paham maksudnya ya? Eh, wah itu maksudnya. Dan lihat Wa dalil ala anna al-qiyas hujjah al-kitab was-sunnah wan nadhar as-sahih. Dalil yang menunjukkan qiyas itu adalah hujjah adalah dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah dan dari pandangan cara pandang yang sahih logika yang sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kita ambil satu, sisanya besok insyaallah taala pada pertemuan yang datang. Amal kitab ada pun dalil dari Al-Qur'an. Faqulullah taala itu firman Allah taala dalil dari Al-Qur'an. Perhatikan, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah taala adalah zat yang telah menurunkan Al-Qur'an dengan benar wal mizan. Mizan ini perhatikan mizan, timbangan itu as-sunnah Wal mizan huwa matuzan bil asya, yaitu sesuatu yang ditimbang padanya semua perkara. Timbangannya kias. Ya enggak? Oleh karena itu ada namanya wazn kiasi, ya enggak? Timbangan kiasi. Contohnya apa? Qatala dakhala timbangannya apa? Fa'ala. Berarti kalau jalasa ya dikiaskan dengan qatala dakhala fa'ala gitu loh. Paham enggak maksudnya? Timbangan sorof itu kan ada kiasi. Kiasi itu antum tinggal ngapal satu timbangan dikiasan yang lainnya. Qatala itu timbangannya apa Ustaznya? Kotala itu fa'ala. Kalau dah dakhala kiaskan dengan kotala. Ketemu dah, ketemu apa fa'ala itu loh. Faham belum Yusuf? Masuk dalam ilmu sarf juga masuk itu kias itu. Jadi kias sesuatu yang tidak bisa terlepas darinya ya. Jadi para ulama yang mengatakan kias bukan hujah itu pun terjatuh dalam apa? Kias. Terjatuh dalam kias. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi dan azza wa jazakumullah wa jami'an cukup sekian untuk sampaikan yang ini insyaallah Sisa dalilnya kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.